أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون و huruf ke-13 al-atfu dan au atau famaka am atau shalalalalala amma adapun thumma kemudian shalalalalala bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atufu dan artinya wa artinya dan bil akhiratihum bi huruf pertama bi jari bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga bitawadami bi artinya dengan al akhirati bukan huruf pasti yang lain hum domir huruf ke-25 Huhi dia lelaki Humahima mereka berdua Humhim mereka lelaki hadiah wanita Humahima mereka berdua Hinnahunna mereka wanita Kakamu lelaki Kuma kalian berdua Kum kalian lelaki Kikamu wanita Kuma kalian berdua Kuna kalian wanita Iyani aku na kami, iyani aku na kami, iyani aku na kami, iyani aku na kami. Hum artinya mereka. Yuqinun bukan huruf, pasti yang lain.